الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب keutamaan التوحيد Wama dan apa-apa yukafiru yang menghapus apa tauhid minat dunubi dari beberapa dosa. Keutamaan tauhid itu apa? Dan dosa apa saja yang diampuni oleh Allah sebab tauhid. Munasabatu hadal babi li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Amma bayyana fil babil awal wujub tauhid wa ma'nahu setelah di bab yang pertama Syekh menjelaskan wajibnya tauhid dan pengertian tauhid bayyana fi hadzal bab fadl tauhid wa atharahul hamida di dalam bab ini Syekh menjelaskan keutamaan tauhid dan dampak baiknya tauhid. Atharahu. Beberapa dampaknya tauhid alhamidah yang terpuji. Ini dampak-dampak baiknya. Wa nataijahul jamilah. Dan hasilnya tauhid yang baik. Allati minha takfirudz dzunub. Termasuk diantaranya adalah pengampunan dosa liajalil hasi alaihi wa targhibi fihi. Tujuannya adalah untuk menyemangati orang menetapi tauhid, mendorong orang menetapi tauhid. Itu tujuannya. Has apa artinya has? Mengajak, tergib, apa artinya tergib? Memotivasi. Nah. Hid, hubungan antara bab fadl tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub dan kitab apa hubungannya? Ya, kaitannya jelas yaitu setelah eh, menjelaskan bahwa tauhid itu wajib, tauhid itu apa, butuh motivasi ya, untuk seseorang menetapi tauhid. Itu dengan apa? Dengan cara menyebutkan keutamaan menetapi tauhid. Tentu. Itu seterusnya nanti ketika saya juga menulis suatu kitab, menulis suatu makalah, itu harus punya alasan. Kalau sampai masukkan bab ini, apa alasannya? Terus bagaimana kesesuaiannya dengan bab sebelumnya? Kesesuaiannya dengan kitab dan seterusnya harus ada alasannya. Tidak boleh menulis hanya asal nulis saja. Nah, menyusun hanya asal copy paste taruh, copy paste taruh enggak. Itu bab. Apa artinya bab? Huwa lughatan al-madkhal. Secara bahasa artinya bab adalah tempat untuk masuk. Istilahan, adapun secara istilah, istilah di kalangan penyusun kitab adalah ismun li jumlatin minal ilmi Tahtahu fusulun wa masailu ghaliban adalah nama untuk sejumlah ilmu apa? pengetahuan informasi yang di bawahnya mencakup beberapa pasal dan beberapa masalah. Itu artinya apa? Bab. Jadi kalau urutannya yang paling besar apa? Sebelum bab kitab. Kitab itu adalah apa? Sekumpulan ilmu yang mencakup beberapa bab. Sedangkan bab adalah sekumpulan ilmu yang mencakup beberapa pasal dan masalah. Yukaffiru. Apa makna yukaffiru? At-takfir fil lughah as-satru wa taghtiyah. Menutupi. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu Thumma yahiju fatarahu musarra. Apa maknanya kufar di sini? Mathali ghaitin ajabal kuffara. Kuffar. Dalam ayat itu artinya apa? Petani. Artinya adalah petani. Kenapa petani itu dikatakan kufar, hafir? Karena petani hmm, kebiasaannya adalah menutup benih supaya bisa tumbuh. Benih itu dibikinkan lubang, dimasukkan, ditutup tanah, nanti tumbuh. Makanya petani disebut kafir. Petani disebut kofar. Orang kafir, kenapa disebut kafir? Karena dia menutupi kebenaran. Hmm. Karena dia menutupi kebenaran. Kebenaran itu enggak mereka akui, kebenaran itu mereka sembunyikan. Kayaknya disebut kafir. Wasyara'an yang dimaksud dalam syariat adalah mahwud dambi, menghapus dosa hatta yasira bi manzilatil ma'dum. Sehingga dosa itu seperti tidak ada. Sampai jadi apa dosa bi manzilatil ma'dum. Sama dengan tidak ada. Namanya takfirud dunub artinya dosa itu dihapus sampai seperti nggak pernah ada. Minat dunub. Min, kalimat min adalah bayaniyah. Minnya itu min apa? Bermakna bayan, keterangan. Walaisat litabe'id. Bukan menunjukkan makna sebagian, bukan. Kalau mana ini? wa ma yukafiru dan apa-apa yukafiru yang menghapus apa tauhid minat dunub yani minat dunub dari beberapa dosa bukan dari sebagian dosa bukan untuk buat bu sedangkan dunub itu adalah jam'u dambin jamak kalimat damb jamaknya kalimat apa damb artinya apa wa huwa ma takbahu aqibatuhu sesuatu yang buruk, yang jelek akibatnya. Akibatnya siksa, akibatnya neraka, menghalangi masuk surga. Itu artinya dosa. Wa qawlillahi ta'ala firman Allah ta'ala yang mahluhur alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun alladzina amanu orang-orang amanu yang beriman mereka dan tidak mencampur mereka imanahum pada iman mereka bizulmin dengan penganiayaan ulaika mereka itu lahum bagi mereka apa al-amnu keamanan wahum dan mereka itu muhtajun orang-orang yang mendapatkan petunjuk orang iman dan tidak mencampur imannya dengan penganiayaan. Merekalah orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Gimana maksudnya ini? Kita baca syarahnya. Fana amanu artinya adalah coba apa artinya iman dulu. Iman artinya apa? Tasdikun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Percaya dengan hati, mengunyahkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Maka artinya iman apa? Artinya amanu alladzina amanu orang iman adalah saddaqu biqulubihim. Percaya dengan hati mereka wa bi dan mengucapkan dengan mulut mereka lisan mereka wa amilu bi jawahirihim dan mengamalkan dengan anggota badan mereka itu namanya orang iman jadi iman itu terdiri dari keyakinan hati ucapan lisan dan amalan badan wa ra'su dzalika tauhid nah. Adapun rasnya apa ras itu? Kepalanya maksudnya apa? Pokoknya utamanya yang paling inti adalah apa? At-tauhid. Bagian iman yang paling inti itu adalah tauhid. Kalau tauhidnya sudah enggak ada, berarti imannya sudah tidak ada. Yalbisu imanahum artinya liyakhlitu tauhidahum mencampur pada tauhid mereka. Jadi karena iman itu yang pokok adalah tauhid, maka iman disebut tauhid, tauhid disebut iman. Bidzulmin artinya bisyirkin, yang syirik. dzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Aniaya itu, zulmun itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya aniaya. Walaupun ditempatkan di tempat yang bagus. Kan? Di depan itu ada ikan apa? Gurame ya. Sampai ambil, sampai taruh di kasur. Kamu tidur di sini aja ya. Nah, anget, selimut. Aniaya enggak? Aniaya. Kenapa? Bukan tempat dia. Sumiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha. Sirik dikatakan aniaya karena apa? Menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Tempatnya ibadah itu di mana? Tempatnya ibadah itu untuk Allah. Kemudian ditempatkan di mana? Untuk berhala, untuk patung, untuk manusia, untuk malaikat, untuk matahari, untuk bulan. Nah, itu namanya aniaya. Ya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dan apa namanya sarf? Mengarahkan, memberikan ibadah kepada selain yang berhak untuk disembah. Kepada yang tidak berhak disembah. Menyalurkan ibadah kepada yang tidak berhadir sembah. Hanya syirik dikatakan aniaya, zulmun. Bahkan penganiayaan yang paling besar, perbuatan aniaya yang paling besar adalah apa? Syirik itu. Al-amnu aman, ini maksud aman adalah tomak ninatun nafsi, tenangnya diri, wazawalul khawf dan hilangnya ketakutan itu berarti aman. Orang yang iman oleh Allah diberi hati yang tenang dan dibebaskan dari rasa ketakutan. Gimana itu? Ya di dunia, ya di akhirat. Di dunia, ya di akhirat. Orang karena iman, dia akan selamat dari banyak ketakutan di dunia. Hatinya tenang. Ada yang ngancam begini, begini, begini. Dia nggak takut. Kenapa? Dia iman. Dikucilkan. Takut enggak? Takut. Diintimidasi. Takut enggak? Enggak takut. Dipantau. enggak <laughs> ya, takut. Enggak <laughs> takut. Kenapa? Balasan dari imannya. Ya karena yang dia takuti cuma satu, siapa yang ditakuti? Allah. Maka kepada yang lain dia enggak takut. Fokus dia hanya satu, Allah. Pokoknya Allah ridho, Allah senang, dah saya enggak peduli. Yang lain mau marah, mau benci, mau enggak suka, mau protes, mau apa, terserah lo. Sudah. Itu di dunia. Di akhirat Allah membebaskan mereka dari ketakutan apa? tersentuh api neraka. Mereka nggak ada rasa takut sama sekali untuk tersentuh api neraka. Kalau di dunia ini yang jadi ketakutannya. Di dunia karena takutnya dia hanya pada Allah, takutnya dia hanya pada neraka. Muhtadun. Dapatnya muhtadun. Muwaffaquna lisayri ala siratil mustaqim. Sabituna alaihi. Diberi taufik. kata itu? Pertolongan untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus dan bisa tetap di atas jalan yang lurus. Itu namanya hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu seseorang diberi oleh Allah bisa di jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu namanya hidayah. Yang sudah di jalan yang benar, Allah memberi dia bisa tetap di jalan yang benar. Itu namanya juga hidayah. Ama hidayahnya adalah hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua macam. Hidayah tilalah dan uh, taufik. Nah, hidayah tilalah wal irsyad dan hidayah taufik. Hidayah tilalah wal irsyad itu apa? ya arahan-arahan dari Allah Rasul. Kamu harus begini, kamu nggak boleh begini. Itu namanya hidayah apa? Bilalah wal isya. Hidayah taufik artinya apa? Allah memberi pertolongan, kita bisa netepi apa yang diarahkan oleh Allah Rasul. Al-ma'na al-ijmali yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdahu Walam yakhliqu tauhid tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal maqawif wal makarihi yaumal qiyamah. Allah menghabarkan bahwa orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan tidak mencampur tauhidnya dengan syirik, mereka adalah orang-orang yang aman dari segala ketakutan, dari segala yang tidak disenangi di hari kiamat. Al-muhtaduna lisairi ala siratil mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus di dunianya. Jadi keamanan yang pasti itu keamanan yang di mana? Di hari kiamat. Adapun di dunia ketakutan ada. Tapi ketakutannya itu tidak banyak. Ketakutannya itu hanya satu, takut kalau nggak bisa masuk surga, takut kalau masuk neraka, takut kalau Allah murka, itu saja. Orang kalau takutnya apa, fokus takutnya pada sesuatu yang paling besar, maka dia akan lupa dengan yang kecil-kecil. Munasabatul ayati lil bab annaha dallat ala tauhid wa takfirihi Ayat ini menunjukkan keutamaannya tauhid dan menunjukkan bahwa tauhid itu menghapus dosa. Kok bisa? Dari mana? ikhalahumul aman. Allah menjamin keamanan mereka. Berarti gimana? Kalau orang itu dah, kamu tak jamin aman. Jadi Allah nggak mengungkit dosanya. Allah nggak mengungkit kesalahannya. Sudah? Kalau dosanya nggak diungkit ya dipermasalahkan. Berarti dosa itu di mana? Dihapus, diampuni. Ma yustafadu minal ayah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah fadlut tauhid wa tamaratuhu fi dunya wal akhirah. Keutamannya tauhid dan hasilnya tauhid di dunia dan akhirat. Hasilnya tauhid apa di dunia? Yang pertama, hidayah. Orang kalau betul-betul punya kemauan kuat, keinginan menetapi tauhid, menetapi kemurnian, Allah akan beri dia hidayah adanya orang itu sulit menerima hidayah. Sulit menerima yang benar. Sulit e, memperbaiki kesalahannya. Itu karena apa? Karena e, tujuan dia untuk netepi tauhid itu kurang. Mungkin ada tercampur tujuan-tujuan yang lain. Kalau tujuannya itu murni netepi tauhid, gampang eh kita salah loh yang ini. Oh iya, kita benarkan. Eh pemahaman kita yang ini nggak pas dengan dalil. Iya, kita benarkan. Begitu. Kenapa? Nah tujuan dia cuma satu. Apa tuh? Tauhid. Tapi kalau tujuannya macam-macam, bagaimana nanti dengan kekuasaanku, bagaimana nanti dengan kedudukanku, bagaimana nanti dengan pengikutku dan seterusnya. Nah, menerima koreksi, menerima peringatan itu sulit. Dan nanti kalau jamaah aku paham kayak gini nanti nggak loyal sama saya nanti. Nanti kalau jamaah aku punya kepahaman begini bagaimana kalau aku ditinggal? Ini gitu seterusnya. Jadi terhalang untuk nerima yang benar, terhalang untuk apa, nerima koreksi karena tujuannya nggak murni, tujuannya nggak murni. Baik. Anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar. Syirik itu perbuatan aniaya, membatalkan iman. Kalau syiriknya adalah syirik akbar. Au mungkisun lahu ingkana asghara. Atau mengurangi keimanan bila syiriknya adalah syirik asghar. Itu pengaruhnya syirik pada iman begitu. Kalau syiriknya syirik akbar, maka imannya batal. Kalau syiriknya syirik asghar, maka imannya kurang, cacat, hingga sampai batal. Yang ketiga, an-nasyirka la yughfaru. Syirik itu tidak diampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni. Yang diampuni ini kalau nggak tobat. Ya. Kalau tobat, dosa apapun di ampuni termasuk syirik dosa yang paling besar pun kalau tobat di ampuni. Itu jadi tidak diampuni itu kalau dia tidak tobat. Adapun dosa-dosa selain syirik gimana? Tahtal syiah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dosa itu diampuni. Walaupun dia dulu tidak tobat. Dosanya diampuni, kemudian dia tidak disiksa dan langsung dimasukkan ke surga. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak mengampuninya. Kalau nggak diampuni berarti dia harus disiksa karena dosa itu. Kalau dia masih punya iman, sisa iman, gimana? Dia akan dikeluarkan dari neraka. Setelah apa? setelah disiksa. Yang keempat, an-nasyirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah. Syirik itu mengakibatkan ketakutan di dunia dan akhirat. Orang itu kalau takutnya kepada Allah hilang, maka akan banyak yang dia takuti. Miskin takut, kehilangan jabatan takut. Apalagi kehilangan pengikut takut dimusuhi orang, takut. Semua dia takutkan. Dengan berhala ini takut, berhala sana takut, berhala sana takut. Kenapa? Takutnya dia kepada Allah hilang. Termasuk syirik-syirik asgar. Beberapa syirik asgar menjadikan kita selalu ketakutan. Apa itu? Tujuan-tujuan, ambisi-ambisi tersembunyi yang mencampuri ibadah kita. Itu syirik. Ambisi kekuasaan, ambisi pada kehormatan, ambisi pada apa popularitas dan seterusnya. Itu syirik asghar. Itu juga akan menjadikan kita terjebak dalam bahwa ketakutan. Mau menyampaikan dalil apa adanya menerangkan dalil apa adanya. Tapi karena ambisi dia pada ke, apa, jabatan itu besar, akhirnya takut. Tidak berani menyampaikan dalil apa adanya, tidak berani menerangkan dalil apa adanya, karena takut atasannya tidak ridho. Takut atasannya marah, takut atasannya nggak setuju. Sehingga jabatan dia dicabut. Yang takut kehilangan pengikut mau menyampaikan hukum secara tegas, takut nanti pengikutnya lari. Orang-orang di sini tuh rata-rata hobi musik semua. Nanti kalau saya bilang musik itu haram, oh saya bisa ditinggalkan saya nanti. Orang-orang di sini ini nggak ada yang apa setuju dengan poligami. Semua anti poligami. Nanti kalau saya bilang poligami itu halal, poligami itu boleh, wah nanti saya Hah? kehilangan pengikut saya nanti. Ayo. Jadi akibatnya syirik seperti itu. Ketika kita merasa Kenapa ya saya mau menyampaikan dalil seperti ini kok takut? Kenapa ya saya mau menyampaikan masalah seperti ini kok takut? Coba dicek. Jangan-jangan saya terjerumus pada syirik, walaupun itu syirik asghar. Jangan-jangan itu kalah dengan ambisi saya. Jangan-jangan itu kalah dengan tujuan-tujuan terselubung. Karena seharusnya sifat orang iman itu la yakhaf fillahi ya. Dalam urusan Allah tidak takut celaannya orang. Tidak takut hujatan, tidak takut. Di dunia ketakutan-ketakutan itu banyak. Ketika orang terjerumus pada syirik. Di akhirat lebih lagi. Karena dosanya syirik tidak diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat syirik, berbuat syirik akbar, nerakanya pasti. Orang yang berbuat syirik, syirik akbar, hmm, pasti gak akan masuk surga.